Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Kenikmatan yang tidak terhitung oleh satu makhluk pun. Wa in ta'udu la Untuk itu sepantasnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan mentasorofkan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri pada khususnya dan kepada kaum muslimin secara umum untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan tersebut, wahai kaum muslimin, kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun mungkin kita tidak mempunyai kedudukan di sisi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang orang yang paling bertakwa di, di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi tabiat manusia yang hidup di dunia ini bahwasanya mereka menginginkan adanya kebahagiaan, menginginkan adanya keberuntungan atau yang semakna dengan itu di dalam hidupnya. Akan tetapi, wahai kaum muslimin, mereka berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Mereka berbeda-beda dalam menentukan parameter standar kesuksesan seorang di dalam hidupnya. Di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya orang yang bahagia itu adalah ketika mereka mendapatkan harta yang melimpah. Mereka berkelimang dan kenikmatan-kenikmatan. Mereka dengan mudah untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan di dalam dunia ini. Sebagaimana anggapan suatu kaum yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam terhadap korun yang mana Allah karuniakan kepada korun harta yang sangat melimpah sehingga kuncinya saja harus dipikul oleh beberapa orang laki-laki yang kuat maka tatkala korun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya maka Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, "Ya laitalana ma'ut ya laitana ma'ut ya korun innahu ladzu hadzin azim." Wahai seandainya aku mendapatkan apa yang didapatkan oleh Korun, sesungguhnya dia mendapatkan peruntungan yang besar. Akan tetapi, wahai kaum muslimin, anggapan tersebut adalah anggapan yang keliru anggapan yang jauh dari tuntunan Islam. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana kisah akhir kisah dari kehidupan Korun yang berkelimang dengan harta tersebut karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekufurannya atas nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Korun beserta hartanya ke dalam bumi. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara mereka pula ada yang menganggap bahwasanya yang namanya kesuksesan hidup identik dengan jabatan yang tinggi di sisi manusia. Sehingga orang-orang yang memiliki pemilik tersebut berusaha dengan sekuat tenaga mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan tersebut. Akan tetapi anggapan ini pun juga keliru. Anggapan ini juga jauh dari tuntunan. Karena telah datang pula kisah kepada kita bahwasanya orang yang telah mendapatkan kedudukan yang tinggi bahkan mencapai puncak kedudukan di sisi manusia yakni kisah Firaun yang mana Allah karuniakan kepadanya dia mendapatkan kedudukan di sisi manusia hingga dia mengaku sebagai Rob, mengaku sebagai Tuhan. Sehingga karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun membinasakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah dan anggapan-anggapan yang lain tentang kebahagiaan dan kesuksesan ataupun keberuntungan di dalam hidup yang jauh dari tuntunan Islam. Walaupun kita tidak memungkiri wahai kaum muslimin, kenikmatan-kenikmatan tersebut berupa harta, kedudukan merupakan mungkin bagian dari kebahagiaan dan mungkin bagian dari kesuksesan. Akan tetapi ketahuilah wahai kaum muslimin, itu adalah kesuksesan yang nakis, kesuksesan yang kurang kebahagiaan yang terbatas yang mana cepat ataupun lambat kebahagiaan atau kesuksesan tersebut akan sirna Masyarul muslimin rahiman rahimakumullah Kemudian lalu apa kebahagiaan kebahagiaan hidup yang hakiki, kesuksesan yang yang sebenarnya di dalam hidup dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan manusia tentu mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam firman-Nya tentang kebahagiaan hidup yang hakiki dan kesuksesan yang sebenarnya. Allah pun berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap jiwa akan merasakan kematian dan pada hari kiamatlah akan ditunaikan, akan disempurnakan balasannya. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah kenikmatan yang menipu Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tentang kebahagiaan dan keberuntungan yang sebenarnya yang hendaknya kita berlomba-lomba untuk mencapainya yakni ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari nerakanya dan Allah masukkan ke dalam jannahnya itulah kebahagiaan Itulah keberuntungan yang sebenarnya wahai kaum muslimin. Dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Jannah yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan yang besar, kenikmatan yang disifati mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar qalbi wala wala khatar min qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar terdengar oleh telinga dan kenikmatan yang tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut terdapat faedah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk ladang untuk mengumpulkan bekal kita ke dalam kehidupan selanjutnya. Dan mafhum dari ayat ini bahwasanya orang-orang yang tidak Allah selamatkan dari nerakanya dan tidak dimasukkan ke dalam janahnya, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Sekalipun mereka ketika dunia ini mendapatkan berbagai macam kenikmatan, mendapatkan harta yang melimpah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak selamatkan mereka dari nerakanya dan tidak dimasukkan ke dalam jannahnya, maka itulah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam ayat tersebut terdapat faedah latifah isyarah latifah yakni akan adanya alam alam barzah akan adanya kenikmatan barzah dan azabnya untuk itu sebagai kaum sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir hendaknya senantiasa memperhatikan hal tersebut barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ma fihi wa dzikri minal ayat wa nafa'ani wa iyyakum fi ma fihi minal ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadza wastaghfiruhu wastaghfirullah li wa lakum wa kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashhadu wa la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Ayuhan nas sidang Jumat rahimakumullah Setelah kita mengetahui apa itu hakikat kebahagiaan di dunia ini setelah kita mengetahui Kesuksesan yang sebenarnya bagi seorang yang hidup di dunia ini yakni ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari nerakanya dan Allah masukkan ke dalam surganya maka kita hendaknya bersemangat berlomba-lomba untuk mendapatkan keberuntungan yang besar tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tersebut yakni dimasukkannya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya dan dibebaskan dari nerakanya. Hal tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi awal umat ini, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka sangat bersemangat ketika dikabarkan tentang surga. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taanhu pada suatu pada suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni minan nar." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an 'azimin, innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allahu 'alaihi." Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu shalah wa tu'tiya zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait Sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan diri, menjauhkan diriku dari neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar dan sungguhnya itu adalah mudah bagi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Hendaknya engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dalam penggalan hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bagaimana solusi atau cara untuk mendapatkan keberuntungan yang hakiki, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya, yakni mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengkabarkan kepada kita beberapa amalan yang bisa menjadi sebab dimasukkannya pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Di antara amalan tersebut yaitu yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala beribadah dalam beribadah dan menjauhi menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada suatu apapun. dan tentang keutamaan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Hadis dari sahabat Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah" wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh man syahada ila man syahada alla wa anna Muhammadan wa, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa roh minhu wa annal jannata haq wan naru haq adkhalahu Allahu al-jannah ala ma minal amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita di dalam hadis tersebut tentang keutamaan tauhid yakni di antaranya Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid tersebut masukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya dan bersaksi bahwasanya Aisyah adalah hamba dan utusannya kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan rohnya adalah dan roh darinya dan bersaksi bahwasanya al-jannah itu adalah benar neraka itu benar maka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga betapapun amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun keutamaan syahadat atau persaksian atau kalimat tauhid yang diucapkan oleh seorang itu bermanfaat bagi pelakunya, bagi orang yang mengucapkannya. Itu adalah persaksian yang terpenuhi oleh yang terpenuhi padanya syarat-syarat. Yang pertama adalah al-ilmu. Mengetahui tentang makna kalimat syahadat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Dan yang kedua adalah mengucapkan anutku bilisan, mengucapkan di dalam pada lisannya dan meyakini kebenaran kebenarannya di dalam hatinya. Dan syarat yang ketiga adalah al-amalu bil muqtadabih. Beramal dengan konsekuensi-konsekuensi tentang kalimat tauhid tersebut. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun amalan yang kedua yang bisa menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mendirikan salat baik itu salat yang fardu maupun yang sunnah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim man shalla bardain dakhala jannah barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin disebutkan para ulama oleh para ulama bahwasanya salatul bardain yakni salatul asr wa salatul subh Barang siapa yang melaksanakan salat pada dua waktu yang dingin tersebut maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Adapun amalan yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal tersebut yang bisa memasukkan seorang hamba kepada Jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan zakat. Dan amalan yang keempat yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yakni berpuasa pada bulan Ramadan. Zahir pada hadis tersebut dikhususkan pada puasa bulan Ramadan. Akan tetapi wallahu alam lafaz saum disebut tersebut yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala umum baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah telah berlalu bagi kita bulan Ramadan kesempatan untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala bulan yang penuh bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilibatkan padanya pahala amal-amal. Oleh karena itu, kita mengintrospeksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita telah memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya? Adapun tentang keutamaan berpuasa yang bisa menyebabkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari wal Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id bin Sa'id As-Sa'idi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun wala yudkhilu minhu ghairahu Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan ar dan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut khusus bagi orang-orang yang berpuasa dan tidak masuk melalui pintu tersebut ke dalam surga orang-orang yang tidak berpuasa. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Walaupun bulan Ramadan telah berlalu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya memberi kesempatan kepada kita untuk mendulang pahala pada pasca Ramadan tersebut, yakni pada bulan Syawal dengan disyariatkan kepada kita berpuasa pada bulan Syawal selama enam hari. Yang mana puasa Syawal enam hari mempunyai keutamaan yang besar dari si Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayat dari hadis yang diriwayatkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Sebagaimana hadis yang sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, tsumma tabahu sita min Syawal, kasyamud Rasulullah sallallahu menghabarkan kepada kita, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian mengikutinya enam hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun amalan yang selanjutnya yang bisa menyebabkan seorang hamba kepada kepada jannah Allah Subhanahu wa taala adalah menunaikan haji ke Baitullah, ke Baitul Haram. Adapun keutamaan amalan haji yang mabrur yang dapat menyebabkan seorang hamba ke dalam masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al umratu ilal umrah mukaffiratu bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah al ilal umrah. Umrah yang satu, umrah yang lain, yang berikutnya sebagai penebus penebus dosa. Adapun haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali jannah. Masyarul muslimin rahimanur rahimakumullah. Itulah beberapa amalan yang disebutkan di dalam hadis Mu'ad bin Jabal. Sebagian amalan yang bisa menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Suatu amalan yang bisa menyebabkan seorang hamba mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki. Untuk itu sebagai Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal khatimah sebagai penutup, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan sebab ketaatan tersebut kita mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan yang sebenarnya, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yakni dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya dan dibebaskannya dari nerakanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir salat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mu'ad bin Jabal Rasulullah bersabda Ya Mu'ad ini uhibuka la tada'anna fi tuburi kulli salah أن تقول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك oleh karena itu masyarul muslimin kita lebih pantas untuk memperbanyak doa tersebut karena kita adalah makhluk yang lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak dapat untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimis salam